Yang tidak perlu artinya pertanyaan-pertanyaan tentang sesuatu yang tidak mungkin dijawab. Seperti pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal gaib yang tidak dikhabarkan dalam Quran dan Sunnah. Sedangkan yang belum perlu, perkara-perkara yang belum terjadi. Dengan istilah tadi dalam riwayat Ibn Umar kemarin, kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Kalau begini, kalau begitu, kalau begini, belum terjadi. Maka dikatakan tinggalkan. Tinggalkan kalimat kalau-kalau di negerimu. Sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW menciumnya, Rasulullah SAW mengusapnya. Titik. Dikatakan kharrajat Tirmidzi diriwayatkan oleh Tirmidzi asar Ibnu Umar tadi wa muradu Ibnu Umar an la yakun laka hammun illa fil iqtida bin nabi Dikeluarkan hadisnya atau asarnya oleh Tirmidzi dan dikatakan bahwa maksudnya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa kamu tidak memiliki keinginan kecuali ittiba'us sunnah. Ya, tidak memiliki hamun, nggak memiliki satu semangat illa fil tidak kecuali semangat untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ولا حاجة إلى فرض العجز عن ذلك أو تعصره قبل وقوعه dan tidak perlu nggak ada hajat nggak perlu untuk menggambarkan betapa sulitnya betapa susahnya bagaimana kalau nggak bisa bagaimana kalau sesak bagaimana kalau orang mendorong saya bagaimana kalau kalau kalau kalau kalau maka kata Ibnu Umar da ara'aita bil Yaman <laughs> tinggalkan ara'aita kamu di Yaman <laughs> ini tidak perlu pertanyaan kalau-kalau. Yang jelas ini sunnah, berupayalah untuk mengerjakan sunnah. Qanibina azakumullah. Fa innahu qad al azam an tasmimi 'ala al-mutaba'ah. Karena kalimat kalau-kalau tersebut kadang-kadang bahkan seringkali membuat hilangnya semangat. Membuat hilangnya semangat. Ketika dia semangat ingin mengerjakan sunnah, kemudian ada orang yang bertanya, tapi kalau Eh, nggak bisa. Kalau saya waktu itu begini, kalau saya begitu, kalau saya begitu, akhirnya melemah semangatnya untuk mengerjakan. Dikatakan fa inna tafaqqu fid din was su'al 'anil ilmi inna ma yuhmad idza kana lil 'amali la lil mira'i wal jidal. Sesungguhnya yang namanya tafaqquh fid din bertanya mencari fikih dalam agama, mempelajari ilmu din buat soal dan pertanyaan-pertanyaan tentang ilmu sesungguhnya akan terpuji kalau tujuannya lil amali lalil mirai wal jidal kalau tujuannya adalah untuk mengamalkan lalil mirai bukan untuk mira bukan untuk debat walalil jidal bukan untuk bantah-bantahan sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu annahu dzakara fitanan bahwa beliau menceritakan riwayat tentang fitnah-fitnah yang takunu fi akhir zaman. Fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir zaman. Faqala lahu Umar, maka Umar berkata kepadanya, "Mata dzalika ya Ali?" Pertanyaan, "Mata dzalika ya Ali? Kapan itu terjadi wahai Ali?" Maka dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, "Idza tafaqqaha li ghairi din wa ta'allama li ghairi al-amal." Waltumisati dunia bighairil akhirah jika manusia mempelajari fiqh bukan untuk beramal mempelajari ilmu bukan untuk mengerjakan dan mencari dunia dengan mengorbankan akhirat lihat pertanyaan nomor bin Khattab radhiyallahu taala anhu pertanyaan yang tujuannya adalah bagaimana nanti kalau aku mengalami supaya aku bisa tahu. Maka ketika Ali bin Abi Thalib menceritakan fitnah-fitnah, maka beliau bertanya, "Mata yakunu dzalika ya Ali?" Kapan itu terjadi wahai Ali? Digambarkan oleh Ali bin Abi Thalib dengan kalimat ida tafuqqiha li ghairi din. Kalau agama dipelajari bukan untuk agama itu sendiri, tapi untuk cari dunia. Kalau ilmu dipelajari bukan untuk dikerjakan, kalau dunia dicari dengan mengorbankan akhirat, maka akan terjadi fitnah-fitnah itu. Asyahid min hadal hadis ya. syahid dari berita ini atau dari hadis ini, riwayat ini adalah kalimat orang yang ta'allama li ghairil amali. Kalau manusia sudah belajar agama bukan karena amal, bukan ingin mengerjakan, belajar agama hanya untuk dunia, maka hati-hati. Saat itulah akan terjadi fitnah-fitnah. Akan terjadi bencana-bencana di akhir zaman. Diriwayatkan pula dari Ibn Mas'ud. Radiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau berkata kepada kaum muslimin. Kaifa bikum idha lubbistum fitnah. Yarbu fiha sagir. Wa yahrum fiha al-kabir. Wa tuttakhad sunnatan. Bagaimana kalian nanti ketika kalian dikuasai oleh fitnah? Ketika manusia yang kecil atau anak-anak yang kecil menjadi besar dalam fitnah. Orang yang dewasa menjadi tua dalam fitnah. Watuttakod sunnatan dan sunnah dan fitnah-fitnah tadi diambil sebagai sunnah. Dijadikan sebagai sunnah. Fa'in ghuyyirat yawman qila hadha munkar. Kalau dirubah fitnah tadi, bencana tadi, penyimpangan tadi, maka orang-orang akan berkata dia telah merubah sunnah. Kalau diperbaiki, mereka akan berkata bahwa engkau telah mengada-adakan bid'ah. Karena fitnah dan penyimpangan dan kekufuran tadi sudah menjadi satu sunnah, maka ketika dirubah, mereka akan berkata ghuyurus sunnah, sungguh telah dirubah sunnah menjadi bid'ah atau mereka mengada-adakan perkara baru. Maka ditanya oleh kaum muslimin, "Mata zalik. Wahai Ibnu Mas'ud, kapan itu terjadi? Ini kabar menunjukkan bahwa Ibn Mas'ud pernah mendengar dari Rasulullah SAW bahwa umat ini nanti akan dikuasai fitnah-fitnah akan diliputi berbagai macam fitnah-fitnah dan fitnah itu seperti anyaman tikar udan udan seperti hanya tikar karena banyaknya dan rapatnya. Qul gelisah kaum muslimin mendengar berita itu. Sampai dikatakan yang kecil menjadi dewasa dengan fitnah. Yang dewasa menjadi tua dalam fitnah. Dan ketika fitnah itu mau diperbaiki, orang-orang berkata, jangan mengadakan bid'ah. Ketika mau dirubah menjadi baik, dikatakan kamu telah mengerjakan kemunkaran. Maka para kaum muslimin bertanya kepada Ibn Mas'ud, "Mata zalim, Itu kapan terjadi? Wahai Ibnu Mas'ud, qala idza qallat umana'ukum وكثرت أمراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثر قراؤكم وتفقه لغير الدين والتمست الدنيا بغير الآخرة Dikatakan oleh beliau, nanti ketika qallat umana'ukum, ketika semakin sedikit orang-orang yang amanah di antara kalian. Wa umrah umara'ukum dan semakin banyak penguasa-penguasa kalian. Penguasa semakin banyak, tetapi orang yang terpercaya semakin sedikit. Orang yang memegang amanah semakin sedikit. Dan qallat fuqaha'ukum. Sedikitnya fuqaha kalian ahli fiqihnya, ahli ilmunya sedikit. Wa kathura qurra'ukum, tapi semakin banyak pembaca-pembaca kalian, ahli qiraah membaca bacaan Al-Qur'an dengan bagus dan sebagainya banyak. Yang pandai membaca banyak, tetapi yang memahami sedikit. Berarti gambaran tadi bahwasanya akan datang fitnah-fitnah yang rapat meliputi kalian sampai dijadikan sebagai sunnah. Kapan itu terjadi? Kalau sudah banyak orang-orang yang tidak amanah dan banyak orang-orang yang tidak berilmu dan banyak orang-orang yang belajar agama bukan karena amal, bukan karena din, tetapi karena dunia. Kata beliau radhiyallahu taala nanti kalau qallat fuqahaukum, jika semakin sedikit orang-orang fakih kalian, Wa qurra'ukum dan semakin banyak pembaca-pembaca kalian. Wa tafaqqaha li din dan mulai manusia mempelajari fikih bukan karena agama. Wal tumisati dunya bi'amalil akhirah dan dunia dicari dengan mengorbankan akhirat. Dunia dicari dengan amalan-amalan akhirat, ini yani amalan agama. Amalan agama dijadikan alat untuk memperbanyak dunia. Demikian kharrajahu Abdul Razak fi kitabihi. Demikian dikatakan dikeluarkan oleh Abdul Razak dalam musannafnya. ولهذا المعنى كان كثير من الصحابة والتابعين يكرهون sual oleh karena itulah dari kalangan para sahabat maupun para tabi'in mereka nggak suka untuk banyak bertanya Khawatir pertanyaan-pertanyaan mereka sudah bukan karena agama lagi. Tetapi karena hanya sekedar urusan-urusan dunia atau urusan-urusan yang bukan agama tetapi dia hanya urusan kepuasan pribadinya. Saya belum puas kalau belum bertanya. Coba kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Kalau begini bagaimana? Kalau begitu bagaimana? Dikatakan soal anil hawadis qabla wuku'iha. Mereka para sahabat dan para tabi'in tidak suka bertanya tentang hawadis, tentang kejadian-kejadian yang belum terjadi. Wala yujibuna an Andalik Dan juga kalau mereka yang ditanya, mereka pun tidak mau menjawab. Jadi mereka tidak suka bertanya tentang sesuatu kejadian yang belum terjadi dan mereka tidak suka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkait dengan perkara-perkara yang belum terjadi. Ya, ini seperti pertanyaan yang sering kita contohkan. Bagaimana kalau nanti sholat di bulan? Mereka nggak suka bertanya seperti itu. Dan juga mereka nggak suka menjawab pertanyaan yang seperti itu. Kalau Kita lihat. Dikatakan oleh Amr ibn Murrah. Kharaja Umar al Umar keluar menemui manusia. Faqala ahraja alaikum an tas'aluna an ma lam yakun. Fa inna lana fi makana syughlan. Dikatakan sungguh memberatkan atas kalian. Antas aluna an amma yakun fa inna lana fiha kana syughlan. Sungguh menyibukkan kami pertanyaan-pertanyaan kalian yang kalian tanyakan kepada kami tentang apa yang belum terjadi. Karena sesungguhnya pada sesuatu yang kana syughlan. Pada perkara yang sudah terjadi itu ada kesibukan. Tentunya di sini kananya adalah kana yang tamah. Kana yang tamah bukan yang membutuhkan isim dan khabar. Bukan yang membutuhkan mansub tetapi maknanya adalah terjadi. Yakun. Maka dikatakan fa inna lana fi makana syughlan sungguh pada apa yang sudah terjadi saja kami sudah sibuk. Apalagi kalian mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi atau kejadian-kejadian yang belum terjadi. Pada apa yang sudah terjadi itu sudah merupakan kesibukan bagi kami. Kamu tanya ini terjadi di sana begini, terjadi di sana begini, bagaimana fatwanya? Maka para ulama sudah sibuk dengan amma kana. Apa yang sudah terjadi. Maka jangan kalian bertanya perkara-perkara yang belum terjadi. Khalil bin Azakumullah wa Ibn Umar. Diriwayatkan pula dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma. Qala la tas'alu amma lam yakun. Jangan kalian bertanya apa-apa yang belum terjadi. Fa inni sami'tu Umar, sungguh aku mendengar Umar melaknat penanya-penanya orang yang bertanya dengan tentang sesuatu yang belum terjadi. Dikatakan demikian oleh Ibnu Umar Wa kana Zaid bin Thabit idza su'il 'an syai'i yaqul. Dan Zaid bin Thabit juga ketika ditanya tentang sesuatu yang belum terjadi, dia menjawab, "Kana hadza" Ingat, kananya adalah kana at-tamah, bukan an-naqisah. Yang bermakna terjadi. Kana hadza, apakah sudah terjadi yang demikian? Fa in qalu la, kalau mereka menjawab belum, maka dia akan berkata, Qala da'uhu hatta yakun. Biarkanlah. Kalau belum terjadi, biarkanlah sampai terjadi. Demikian kata Zaid Ibn Thabit. Wa qala Masruq, juga dikatakan oleh Masruq rahimahullahu taala, "Sa'altu Ubay bin Ka'ab an syai'in." Aku pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang satu masalah. Ternyata Ubay bin Ka'ab juga bertanya dengan pertanyaan yang sama seperti pertanyaan Zaid bin Thabit apa itu pertanyaannya? Akana ba'd? Akana ba'd? Apakah sudah terjadi? Fakultu Aku katakan belum. Maka beliau berkata, ajimna. Yani arihna. Istirahatkan kami. Ini biarkan kami istirahat. Arihna hatta yakun. Biarkan kami istirahat sampai itu benar-benar terjadi. Ini jangan ditanyakan sekarang. Sampai benar-benar terjadi baru kalian tanyakan. Pada kana ijtahadna laka ra'yana. Kalau kana, kalau sudah terjadi, faidha kana ijtahadna laka ra'yana. Kalau memang sudah terjadi, kami akan berijtihad dengan pendapat kami. Qanibina azakumullah, yakni pendapat mereka dari Quran wa sunnah. Wa qala su'ila Ammar an mas'alatin faqala Dikatakan oleh Sya'bi rahimahullah bahwa Ammar radhiyallahu taala anhu juga pernah ditanya Faqala ketika ditanya dengan satu masalah dijawab, "Hal kana hadza ba'du?" Apakah terjadi yang seperti ini? Hal kana hadza ba'd? Qalu la. Dijawab tidak. Qala fada'una hatta yakun. Maka biarkan kami, kata beliau radhiyallahu taala anhu. Biarkan kami, jangan sibukkan kami sampai benar-benar terjadi. Demikian para salafus saleh tidak suka untuk bertanya perkara-perkara yang belum terjadi dan tidak suka pula menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi. Bahkan mereka menegur orang-orang yang bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi. Rasulullah SAW eh, sebagai uswah mereka dan uswah kita dan seluruh kaum muslimin. Eh, ketika ditanya tentang satu masalah. Kesahihain. Eh, ya bahkan dinukil dalam Umdatul Ahkam Ditanya Rasulullah SAW tentang sesuatu. Ya Rasulullah, bagaimana tentang kalau ada seorang yang mendapatkan istrinya, melihat bukti-bukti kalau istrinya itu berzina, dan tidak punya saksi, tidak punya bukti-bukti yang bisa ditunjukkan oleh orang lain, hanya dia yang tahu. Kalau aku biarkan dia bersamaku, aku membiarkan sesuatu yang azim. Belum bilang aku, kalau dia membiarkan menjadi istrinya satu yang azim. Kalau dia ucapkan juga mengucapkan satu yang besar. Ini mau mengucapkan tentang istrinya sendiri kan besar, azim. Rasulullah diam. Karena pertanyaannya masih kalimat, bagaimana kalau ada seseorang sampai pada waktu berikutnya dia datang lagi dan bertanya dengan kalimat ya Rasulullah, sungguh apa yang aku tanyakan kemarin itu benar-benar terjadi padaku. Apa yang aku lakukan? Baru Rasulullah SAW menjawab sampai kemudian diajarkan bagaimana li'an. Ini hukum li'an untuk mengucapkan dengan sumpah empat kali dan diakhiri dengan lanat Semoga lanat atasku kalau aku berdusta. Dan juga istrinya disuruh untuk menyatakan sungguh aku tidak berbuat dengan sumpah dengan nama Allah empat kali dan kemudian yang keempat dengan tambahan semoga kemurkaan Allah atasku kalau aku berdusta kemudian dipisahkan ini hukum li'an Pertanyaan pertama ketika dengan kalimat dengan sirahnya sirah yang majhul dengan kalimat ada seseorang bahwasanya bagaimana kalau seseorang bagaimana kalau terjadi yang belum terjadi seakan-akan maka Rasulullah masih diam tidak menjawab tetapi ketika menyatakannya Rasulullah apa yang aku tanyakan itu benar-benar terjadi padaku baru dia jawab muslimin yang saya hormati demikian dikatakan oleh Ammar Da'una hatta yakun. Biarkan kami. Jangan kalian sibukkan kami sampai benar-benar terjadi. Fa'idha kana lakum. Kalau memang benar-benar terjadi, maka kami akan bersungguh-sungguh untuk kalian. Ini bersungguh-sungguh mencari fatwanya untuk kalian. Demikian pula diriwayatkan dari Salat Ibni Rashid. Rahimahullahu ta'ala. Dia berkata, aku bertanya kepada Tawus Ibni Kaisan an syai'in fantaharani. Aku tanya kepada Tawus bin Kisan tentang satu masalah. Fantaharani, maka dia menegurku dan berkata, "Akana hana? Apakah terjadi yang demikian?" Qultu na'am. Aku katakan ya. Qala Allah. Qultu Allah. Qala inna ashabana akhbaruna an Mu'adz bin Jabal. Sungguh sahabat-sahabat kami menghabarkan kepada kami riwayat dari Mu'ad bin Jabal. Dijawab setelah bertanya dengan teguran. Apa terjadi? Nah, Benar-benar terjadi? Sungguh dengan nama Allah? Iya. Dengan nama Allah terjadi. Baru dijawab. Dia tidak mau menjawab kecuali setelah yakin bahwa perkara itu benar-benar terjadi. Maka dikatakan bahwa Mu'ad bin Jabal annahu qala ayyuhan nas la ta'ajjalu bil bala' قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وها هنا فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم ينفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال وفق dikatakan riwayatnya dari Muad bin Jabal bahwa dia mengatakan wahai manusia la ta'ajjalu bil bala'i jangan kalian terburu-buru dengan bencana qabla nuzulihi, sebelum terjadinya. Fayadhab bikum hahuna wa hahuna yang akhirnya akan yudhib bikum yang akan memporak-porandakan kalian ke sana dan kemari. Fa innakum illam ta'ajjalu bil bala'i qabla nuzulihi kalau kalian tidak terburu-buru dengan satu bencana sebelum terjadinya lam yanfak al muslimun an yakuna fihi man idza su'ila saddad maka tidak lepas di antara kaum muslimin mesti akan ada di tengah mereka orang yang kalau ditanya akan menjawab dengan lurus atau dikatakan kalau ditanya wufiq akan dijawab dengan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan pertanyaannya apa, tetapi dibahas bahwa kita tidak boleh terburu-buru dalam satu bencana. Jangan sampai kita menyatakan kapan mereka ini diadab atau kapan turunnya azab atau berkaitan dengan masalah yang perang sekalipun jihad sekalipun tidak boleh kita kemudian terburu-buru kapan perang kapan perang saya ingin cepat berperang nggak boleh la tatamanna liqa al adu jangan kalian berharap-harap untuk bertemu musuh tetapi dalaqitumuhu fasbutu tetapi kalau kalian sudah menghadapi musuh jangan mundur jadi jangan berharap untuk bertemu dengan suatu perkara yang akan membuat sesuatu yang besar, bencana, kerugian bagi kalian. Jangan diharapkan. Tetapi kalau sudah ada di hadapan kalian, maka jangan mundur. Majulah biiznillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Qul inna a'udzubikumullah kama ruwiya sebagaimana diriwayatkan dalam hadis-hadis tentang masalah itu. Qala Dikatakan waqad kharrajahu Abu Dawud fi Kitabil Marasil. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Kitabil Marasil. <laughs> Marfu'an min tariq Ibn Ajlan Ibn Antawus an Mu'ad qala qala Rasulullah SAW la ta'ajjalu bil baliyati qabla nuzuliha. Jangan kalian terburu-buru dengan satu bencana sebelum terjadinya. Fa illam taf'alu lam yanfaqil muslimun minhum man idza qala saddad aw wuffiq wa annakum in ajiltum tashattata bikumus subul huna wa huna. Jangan kalian terburu-buru ingin cepat mendapatkan satu ujian. Sebelum turunnya, sebelum terjadinya ujian tersebut. Fa'inakum in lam taf'alu, kalau kalian tidak mengerjakan, ini tidak terburu-buru, lam yanfaqul muslimuna minhum Sungguh nggak lepas di antara muslimin akan ada orang-orang yang kalau berkata ucapannya lurus atau dikatakan kalau berkata ucapannya mendapat taufik. Wa annakum in ajiltum dan kalian kalau terburu-buru tasyattata bikumus subul. Kalian akan tercerai berai hahuna wa hahuna. Kadang ada orang yang justru menunggu ujian. Kapan terjadinya ujian bagi saya? Bencana yang niscaya saya akan istiqomah. Ujian berat yang insya Allah saya akan lulus. Jangan. Jangan mengharapkan ujian-ujian berat. Jangan mengharapkan bencana. Jangan mengharapkan perang. Jangan. Tetapi ketika sudah turun bencana. Kalian harus sabar. Kalau sudah turun perintah jihad. Kalian harus istiqamah dan sabat. Harus mantap kalian dan tidak mundur. Dikatakan makna irsalihi annahu anna tawusan lam yasl min Mu'ad. Tapi dikatakan marasi dan dikatakan di sini mursal. Apa makna irsalih? Makna irsalihi, makna mursalnya adalah anna tawusan lam yasma' min Mu'ad. Bahwa Tawus tidak mendengar dari Mu'ad. Sehingga dikatakan hadis ini lemah mursal. Wa kharrajahu aydan من رواية يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعناه مرسلا ternyata dikeluarkan pula oleh Yahya ibn Abi Kathir dari Abi Salamah dari Nabi dan juga hadisnya mursal semakna dengan hadis yang sebelumnya وروى حجاج بن منهال حدثنا جرير ابن حازم أنه قال سمعت الزبير ابن سعيد رجلا من بني هشام قال سمعنا أشياخنا يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال في أمتي من إذا سئل سدد وأرشد حتى يسأل عن ما لم ينزل تبينه فإذا فعلوا ذلك ذهب بهم ها هنا وها هنا dikatakan oleh Hisham atau rajulan min Bani Hisham aku mendengar asyakhana yaqulun. Aku mendengar dari guru-guruku, syekh-syekhku, mereka semuanya menyampaikan kepadaku bahwa Rasulullah SAW menyatakan, la yazalu fi ummati sungguh akan tetap ada di umat di umatku orang-orang yang kalau ditanya jawabannya lurus dan membimbing sampai ketika yas'alu an malam yanzil hingga ketika manusia bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi atau pertanyaan tentang sesuatu yang belum terjadi. Yang lam yanzil tabyinuh yang belum datang keterangannya. idza fa'alu dzalika dhahaba bihim hahuna wa hahuna. Maka ketika mereka sudah melakukannya, maka tiba-tiba mereka justru tercerai-berai ke sana dan kemari sebagaimana yang telah lalu kita bahas bahwa kalimat la tas'alu bisa bermakna jangan kalian bertanya dan bisa pula jangan kalian meminta sesuatu. Meminta jawaban atau meminta sesuatu bukti-bukti atau sesuatu. maka dikatakan di sini apa yang belum terjadi tunggu sajalah. Ima akan datang keterangannya dari Allah langsung di zaman risalah, di zaman kerasulan akan turun wahyu atau Rasulullah SAW akan menyampaikannya pada waktunya yang tepat atau kalau di zaman setelah Rasulullah SAW niscaya para ulama akan menyampaikannya kepada mereka pada waktunya atau para ulama akan menyampaikan ketika terjadi masalah tersebut tunggu jangan bertanya tentang sesuatu yang belum terjadi karena terburu-buru bagaimana kalau terjadi begini dan begitu belum terjadi tapi sudah digambarkan, dibayangkan perkara-perkara yang mengerikan. Bagaimana kalau terjadi pertempuran, atau terjadi perpecahan, atau terjadi begini atau begitu. Maka dikatakan jangan bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi. Ya, ini pertanyaan tentang sesuatu yang belum terjadi. Karena itu maknanya adalah kalian terburu-buru dengan satu masalah. Yang sesungguhnya nanti ketika terjadi akan ada keterangan dari Allah SWT melalui para ulama karena mereka pewaris Nabi yang menyampaikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadrawa asan dari Muawiyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Anhu naha anil ughlutat. bahasanya beliau melarang al-ughlutat. Kalau ini juga hadisnya lemah, dhaif, dan ughlutat adalah sesuatu yang membuat orang jadi salah menjawab. Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang dengan kalau, kalau, kalau sehingga memungkinkan orang yang alim pun menjadi tergelincir dengan pertanyaan tadi. Ini al-ughlutat. Tetapi riwayatnya juga lemah seperti riwayat yang sebelumnya. Enam. Wa jadi al-Imam Ahmad dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad wa fasarha al-Auza'i wa qala shaddad al-masail. Dikatakan apa yang dimaksud dengan ughlutat? Diriwayatkan oleh Imam Ahmad nukilan bahwa itu ditafsirkan oleh Al-Auza'i bahwa makna al-ughlutat adalah syidad al-masail, pertanyaan-pertanyaan yang susah, pertanyaan-pertanyaan yang jelimet. Kamu ini sedang ngetes ustadzmu apa sedang cari ilmu? Saya cari ilmu, cari ilmunya untuk apa? Ya untuk diamalkan. Taib kalau untuk diamalkan. Apakah sudah terjadi? Belum. Cuma nanti kalau saya mengalami terjadi bagaimana? Ya sudah nanti sajalah. Nanti sajalah kalau sudah terjadi. Kadang-kadang mereka sungguh bertanya dengan pertanyaan yang aneh-aneh. Tentang masalah jual beli oksigen. Tentang masalah nanti akan terjadi Ustaz. Astagfirullah. Ini nanti aja kalau terjadi. Baru tanya lagi kepada para ulama. Bagaimana kalau sudah oksigen rebutan dan kemudian bertanya apakah itu tidak termasuk air, uh, api yang kata Rasulullah SAW bahwa itu adalah milik bersama. Bagaimana nanti? Ini namanya ughlutat. Perkara-perkara yang sidat minal masail. Pertanyaan-pertanyaan yang menjelimet yang belum tentu terjadi dan mereka dalam keadaan belum mengalami. Berarti belum butuh untuk menerapkannya. Tetapi ditanyakan. Apa tujuannya? Kalau bukan hanya merepotkan gurunya dan membuat jengkel murid-murid yang lainnya. Ah, habis waktunya sama si fulan. Akhirnya pada ngelamun semua, nunggu si fulan ini rewel pertanyaannya sekian banyak, tapi belum terjadi semuanya. Riwayat-riwayat yang tadi tidak bisa jadi hujjah. Tetapi akwal ulama rata-rata mereka mengucapkan dengan kalimat yang sama. Jangan kalian bertanya perkara-perkara yang belum terjadi dan belum dibutuhkan oleh kalian. Dikatakan dikatakan oleh Isa bin Yunus, "Hiya ma la yahtaju ilaihi min kaif wa kaif." Kata Isa bin Yunus, yang dimaksud ughlutat adalah perkara yang tidak dibutuhkan, pertanyaan-pertanyaan yang belum dibutuhkan, kaifa wa kaifa. Bagaimana kalau begini, kalau begini, bagaimana, bagaimana, bagaimana. Wa yurwa min hadis Zauban juga sigonya sigotu tamril. Ibnu Rajab menyebutkan dengan kalimat wa yurwa karena memang hadis ini lebih dhaif dari yang sebelumnya. Lebih lemah dari yang sebelumnya. Qala wa yurwa min hadis Tauban an Nabi SAW. Qala sayakunu aqwamun min ummati yaghlatuna fuqaha'ahum. Sungguh akan terjadi kaum-kaum dari umatku yang mereka mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang termasuk ughlutat kepada fuqaha-fuqaha kalian ba'dal masail ulaika syararu ummati mereka lah sejelek-jelek umatku tetapi saya katakan tadi hadis ini dhaif tidak bisa jadi hujjah bahkan dhaif jiddan <laughs> lemah sekali wa rawa al-auza'i inna Allah idza arada an yuhrim an yuhrim 'abdahu al ilm alqa 'ala lisanihi al-maghalid ucapan al-auza'i contohnya ini contoh bahwa para ulama mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang sama Jangan kalian bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan tentang sesuatu yang belum terjadi atau belum dibutuhkan oleh kalian. Jangan kalian bertanya kepada guru-guru kalian, pada para ulama kalian dengan pertanyaan-pertanyaan yang jelimet ternyata belum perlu, belum terjadi atau belum dibutuhkan. Di antaranya ucapan beliau Lauza'i rahimahullah, "Inna Allah idza arada an yuharrima 'abdahu barakatal ilm Sesungguhnya Allah kalau ingin menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu atau barakah ilmu, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menakdirkan orang ini lisanuhu al-maghalid. Alqa fi lisanihi al-maghalid. Niscaya Allah akan menakdirkan di lidahnya pertanyaan-pertanyaan maghalid, pertanyaan-pertanyaan al-ughlutat. Falaqad ra'aituhum aqallan nas ilman. Sungguh aku betul-betul tahu kata Lauzai. Aku melihat tentang mereka-mereka yang bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kebanyakan mereka aqallun nas ilman, orang yang dangkal ilmunya. Orang yang yang ngeyel, yang yang jelimet, yang pertanyaan-pertanyaannya bukan pertanyaan yang dibutuhkan untuk diamalkan, bahkan pertanyaan-pertanyaan tentang sesuatu yang belum terjadi, biasanya mereka adalah orang-orang yang aqallu ilman. Eh. Aksarum kalaman. Sedikit ilmunya tapi banyak ngomongnya. Sedikit amalnya, banyak berbicaranya. Sehingga senangnya diskusi, diskusi, diskusi, seminar, seminar, seminar, seminar, seminar. seminar. Amalnya tidak ada, nol. Min mafraqi sih dari belahan rambutnya sampai ujung rijlihi, sampai ujung kakinya tidak terlihat ada sunnah yang dikerjakan satupun. Salatnya, <laughs> puasanya, semuanya tidak ada sunnah. Tetapi hobinya seminar, <laughs> diskusi. Sampai-sampai ketika ditegur oleh seorang <laughs> yang sudah sedikit mengerti sunnah ini kita lagi diskusi. Orang itu bertanya, kalau masalah ini sudah ada hadisnya. Hadis sahih dalam riwayat Bukhari Muslim demikian demikian. Makanya berhenti berbicara. Bicara lagi masalah lain, diskusi lagi dibuka. Orang itu berkata lagi yang mengerti sedikit sunnah tadi. Kalau masalah ini sudah ada dalam Quran, dalam ayat ini, dalam ayat itu, dalam hadis ini. Terus begitu. Sampai-sampai orang tadi yang hobinya berbicara tapi bukan beramal mengatakan kepada orang ahli sunnah ini, kamu jangan sedikit-sedikit ayat, sedikit hadis, sedikit-sedikit ayat, sedikit hadis. Kita nggak bisa diskusi. Lihat jawabannya. Jangan sedikit-sedikit dalil, sedikit-sedikit dalil. Akhirnya kita nggak bisa seminar, nggak bisa diskusi kata dia. Bagaimana kita mau diskusi kalau demikian? Jadi tujuannya betul-betul ngomong. Diskusi itu kan ngomong. Tujuannya hanya bagaimana kita bisa asyik berdiskusi. Sebab kalau sudah ada keputusan dari Quran, selesai. Tinggal apa? Amal. Kalau ada kebutuhan dari hadis, selesai. Tinggal apa? Kerjakan. Itu mereka nggak suka. Nggak suka kalau simple selesai. Pengennya diskusi. Kalau diskusinya rame, perdebatannya sengit, bahkan mereka sampai hujannya hampir sama kuatnya, hujan dengan ra'yu. Bukankah, bukankah, bukankah berarti, berarti. Kalau sama kuatnya, itu asyik. Ya, Masya Allah diskusinya seru. La hawla wa la quwata illa billah. Apakah kalian mempelajari ilmu agama itu untuk hanya refreshing? Apakah kalian mempelajari ilmu agama hanya untuk hura-hura, untuk asik-asikan? Bukankah untuk amal? Kalau untuk mengamalkannya, maka ketika ada dalil selesai, sudah, nggak usah banyak bicara, kerjakan. Ada dalil, ada ayat, ada hadis, kerjakan. Mendapatkan riwayat-riwayat yang sahih, alhamdulillah, sami'na wa ta'ana, kerjakan. Ini yang tidak disukai oleh mereka yang kata Al-Auza'i, aku melihat mereka yang pertanyaan-pertanyaannya begitu dikatakan aqallun nas ilman. Wala taghtarru dan kalian jangan tertipu dengan titel-titel mereka. Al-Auza'i mengatakan bahwa aqallun nas ilman, mereka paling dangkal ilmunya. Walaupun punya titel. Kenapa saya katakan begitu? Karena justru yang hobi mereka saya pernah ngisi kajian. Ya. Yang hadirnya dosen-dosen. Ya. Entah titelnya apa saja, yang jelas mereka dosen semua, bertitel semua. Ya. Apa kritikannya? Katanya kajiannya monoton. Maksudnya apa monoton? Anak tanya sama mahasiswa-mahasiswa yang yang menyampaikan berita itu. Maksudnya apa monoton? Ya hanya sepihak. Ya. Yang kami inginkan ada diskusi, ada pertanyaan-pertanyaan yang uh, kalau perlu kajiannya seberapa jam, diskusinya yang panjang. Baik, ini kejadian yang pertama di Jogja. Kejadian lain di Lombok. Orang ini malah sudah mengatur demikian karena mereka yang ngatur kajiannya sedikit, hanya setengah jam. Setelah itu pertanyaan. Saya kira pertanyaan-pertanyaan seperti pertanyaan ahlu sunnah. Kalau ahlu sunnah tanya kan simple. Selesai apa halal haram, hadisnya apa, kerjakan. Ini ternyata, saya bertanya. Silahkan, maju ke depan, ada miknya khusus. Ceramah seperempat jam. Menurut saya begini, ini kajian apa? Tapi saya dengarkan. Saya bantah. Saya bantah, maju lagi yang satu. Mengucapkan lagi argumennya. Kalau menurut saya, dengan argumen-argumennya. Saya bantah lagi dengan dalil-dalil. Datang yang ketiga, tanya lagi, maju lagi ke depan. Anda bilang ini kajian apa seminar? Anda bilang. <laughs> Ini yang disukai oleh mereka. <laughs> Orang-orang tadi. Padahal kebanyakan orang yang ngeyel seperti itu, yang maunya memuaskan hawa nafsunya, kebanyakan aktsaruhum aqalluhum ilman. Kebanyakan orang-orang yang sedikit ilmunya, dangkal ilmunya, tapi malu kalau dia ketahuan sedikit ilmunya. Sehingga dia menunjukkan, "Nih, saya tahu." muslimin yang saya hormati. Kebiasaan mereka dibiasakan seperti itu di kampusnya, maka kemudian mereka mempelajari Islam pun demikian. Ketika membaca kitab, membaca Quran bahkan, membaca hadis, itu bukan mana yang hak saya kerjakan atau bukan mana bagaimana maksudnya telah dipahami kerjakan bukan tetapi dia mengkritisi oh ini masuk akal yang ini oh ini kurang masuk akal ini ah ini ilmiah Ah, ini hadis ini kurang ilmiah. Jadi bukan mencari ilmu tapi ngoreksi. Sampai mereka menulis studi kritis terhadap hadis. Hadis Nabi dikritisi oleh mereka. Kata mereka kalian ahlu sunnah yang baca amalkan baca amalkan itu katanya mukallid taklid dengan sahih Bukhari, taklid dengan sahih Muslim, taklid dengan Sahih Bukhari? Apakah kita tidak disuruh taklid kepada Rasulullah SAW? Walaupun maknanya istiba, tetapi kalimat taklid itu butuh dipertanyakan. Taklid maksud taklid pada siapa? Kalimat taklid itu kalau kepada selain Rasulullah SAW. Kalau kepada hadis-hadis Rasulullah yang dibuktikan kesahihannya oleh para ulama, maka itu bukan taklid, itu tiba. Tetapi ahli sunnah yang membaca kitab-kitab sahih, kitab-kitab hadis dan mengetahui sahih hadis kemudian dikerjakan dikatakan bahwa itu adalah taklid dengan sahih Bukhari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena menurut mereka hadis pun perlu dikritisi. Bahkan mereka lancang menyatakan Quran pun perlu. Tetapi kata dia ada pun lafadznya tidak bisa diganggu gugat karena ini adalah Quran dari Allah dan seterusnya. Tetapi kan maknanya belum tentu seperti apa yang dipahami oleh para sahabat. Bisa jadi Al-Quran ini ketika pada zaman para sahabat dipahami oleh para sahabat. Di zaman kita bisa jadi pemahamannya beda. Sesuai dengan pemahaman kita atau sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Setan apa yang merasuki pikiran-pikiran mereka sehingga mereka meninggalkan sekian hujah-hujah dalam Quran dan hadis untuk mengikuti salaf. Kemudian dia menyatakan bahwa kita bisa mengkritisi tafsir-tafsir terdahulu. Sehingga bukan studi kritis terhadap Quran, nggak berani. Studi kritis terhadap tafsir Al-Quran. Yang dibantah, yang dicemooh, yang dicerca, yang dijelekkan, tafsir-tafsir bil maksur. Tafsirnya Ibnu Katsir, tafsirnya tafsirnya Tabari, tafsirnya riwayat-riwayat. Dan yang mereka angkat cempol yaitu tafsir bil ra'yi bil akli Ah ini baru cerdas katanya. Ngajari kita untuk cerdas. Padahal kalau akal kita sehat, pasti kita akan mengatakan bahwa paling paham tentang tafsir Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Dan kemudian para sahabatnya sebagai murid-muridnya. Dan kemudian yang belajar dengan mereka. Kan begitu. Kalau mereka itu memang memiliki akal yang sehat, mereka akan mengatakan demikian.